Yang mana Allah tabaraka wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali uh, bersama kajian uh, kitab Durusul Lughatil Arabiyah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan insyaallah taala pada malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan ad-darsu uh, as-sadis pelajaran yang keenam dan sudah kita baca dialognya sudah kita pahami dan sudah kita kerjakan beberapa latihan yang ada dan malam ini kita akan memulai dari latihan keempat at-tamrin ar-rabi latihan keempat yang ada pada halaman tis'atun wa thalathun halaman 39 alhamdulillah seperti biasa ada beberapa ikhwan di sini yang <clears throat> siap untuk membantu kita dan bersama-sama mempelajari uh, kitab ini. Kita sahabat terlebih dahulu. Kaifahalukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah walaupun kondisinya agak sedikit ngantuk. Alhamdulillah sudah kopi sudah di depan kita alhamdulillah. Dan uh, kita harap juga ikhwan dan akhwat di rumah sudah mempersiapkan alat tulisnya dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya ingin diajukan. Dan baik kita mulai ke eh, tamrin ar-rabi, tapi sebelum kita ulang sedikit ya, dialog yang sudah kita baca. Kita ulang sedikit dialog yang sudah kita baca. Anda minta dua orang bergantian. Yang satu menjadi al-um, yaitu menjadi Said, lalu nanti berubah menjadi Maryam. Nah, tafadhal. Man? Tafadhal. Akhwan. صفحة ستة وثلاثون halaman 36 نعم من أم؟ أنا أم الأم أخوك سعيد مري... ما... سعيد ومريم نعم أنت سعيد يا أخي أنا وأنا لا الأم هذا أخوك الكبير الأم تفضل نعم. متى رجعت من المدرسة يا بني رجعت قبل نصف ساعة ساعة, ساعة نعم استمر يعني؟ ما نحتاج لأن قرأناه مرارا <coughs> أين أختك أين أختك مريم أما رجعت لا لا أدري أنا ما رأيتها نعم ماذا قرأت اليوم قرأت اليوم درسا جديدا في في ال في ال في الفقه, في الفقه. نعم أفهمته نعم فهمته جيد جيدا نعم أما قرأت القرآن اليوم بلا بلاء بلا قرأت سورة سورة الرحمة سورة الرحمن سورة الرحمن حفظتها نعم وحفظتها وحفظتها ففري ففرح بي ففرح بي ففرح بالمدرس ففرح بي المدرس ففرح بي المدرس كثير نعم وقال وقال إنك أحسن نعم طالب طالب في طالب في الفصل طالب في الفصل طالب في الفصل طيب نعم استمر ما شاء الله زادك الله علما يا بني أغسلت أغسلت قمصاني يا عمي يا عمي نعم غسلتها وكويتها نعم خذ هذه القميصة خذ هذا أو هذه آه، خذ هذا القميصة نعم هاتي ذلك يا يا أمي هاتي ذاك أعد هاتي ذاك يا أمي ذاك أجمل من من من هذا من هذا أحسنت يا أخي أحسنتم بارك الله فيكم طيب الآن مريم أنت يا إحسان السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي وعليكم السلام أهلا يا يا بنات يا بنتي بنتي نعم متى خرجت من المدرسة؟ خرجت بعد صلاة الظهر أين زميلاتك آمنة وفاطمة وفاطمة وسعادة؟ لماذا سو... لماذا آه، منصوب؟ زميلتك أين زميلاتك آمنة؟ أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ نعم أنا ما رأيتهن بعد الصلاة يا بنتي أخوك حفظ سورة أخوك ولا أخوك أخوك أخوك حفظ سورة الرحمن نعم أي سورة حفظت أنت؟ أنا حفظت سورة الحديد نعم وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت ست عشرة آية من سورة النبأ ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة أنا مسرورة بك أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام أبي اللغة العربية هي؟ لا هي باللغة الإنجليزية أذهبت إلى المديرة؟ لا هي ما جاءت اليوم لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة أشربت الشاي؟ لا ما شربت هات الشاي يا ليلى نعم وهذه قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعان نعم أحسنتما بارك الله لكم طيب Intahina min qiraatil hiwar baru saja kita menyelesaikan bacaan dialog dan eh, sengaja memang tidak kita terjemahkan karena ini sudah berulang-ulang kali kita baca Eh, dan eh, kita rasa eh, sudah cukup dan kita harapkan uh, dan akhwat tidak hanya mengandalkan dari apa yang didengar di sini dan diharapkan agar murajaah tetap jalan dan supaya tetap dilaksanakan uh, murajaah secara rutin. Nah. Nah, uh, sebelum kita masuk ke latihan keempat, Sebelum kita masuk ke latihan keempat, ada yang perlu dijelaskan eh, kembali di sini, yaitu bahwa kalau antum lihat dialog yang terjadi di sini, al-um berdiskusi dengan dua anaknya, yang pertama dengan Said, kemudian yang kedua dengan e, Maryam. Ketika al-um berbicara dengan Said, antum lihat di sini di, e, domir, domir atau kata ganti yang digunakan al-um adalah anta. Maka di sini raja raja'ta lalu uh, qara'ta fahimta uh, dan lain sebagainya antum di sini di sini menggunakan dhamir kata ganti anta ketika berdiskusi, berdiskusi dengan Maryam antum lihat di sini perubahannya menjadi anti kharajti kemudian uh, apalagi ya kan, hafidti kemudian zahabti kemudian qara'ti dan dan seterusnya Nah, nah di latihan keempat yang akan kita baca di sini yang diminta adalah merubah dhamir anta menjadi anti. Yang diminta di latihan keempat yang akan kita baca sebentar lagi di sini adalah e, diminta agar kita merubah dhamir anta menjadi dhamir anti. Kita lihat latihan keempat halaman 39 tis'atun wa Di sini perintahnya annis al-fa'ila في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل أنث ما معنى أنث jadikan dia muannas jadikan dia muannas apa yang kita jadikan sebagai muannas e, al-fa'il al-fa'il al-fa'il kita jadikan sebagai muannas al-fa'il kita jadikan sebagai muannas fi kullin min al-jumal al-atiyah di setiap kalimat-kalimat berikut wadbit bi ad-dhamira bisyakl kemudian berikan kepada abdomir tersebut tanda e, harakatnya. Apakah dia dengan fathah, ataukah dia dengan kasrah, ataukah dia dengan dhammah. Nah, di sini kalau kita lihat maka hanya dibatasi dua hak harakat saja kalau bukan fathah atau kasrah. Nah, jadi jangan ada yang ganti dengan dengan harakat dhammah. Karena di sini yang diminta hanya dua, anta atau anti. Anta sudah sudah ada. Soalnya anta semua, lalu dirubah menjadi domir anti. Tentu dengan beberapa perubahan-perubahan yang diperlukan. Seperti misalnya namanya tadinya Ahmad misalnya, karena domirnya jadi anti maka tentu tidak boleh tetap di dikatakan Ahmad situ. Kita ganti dengan misalnya uh, Fatimah atau Aisyah atau yang lainnya. <clears throat> nah, nanti kita akan lihat uh, contohnya di sini. Lihat, lihat nomor satu. Unzuru ila alkitab ya, Wahid Asyaribta syaya ya hamidu. Asyaribta syaya ya hamidu. Hmm, terjemuh ya kawan. terjemuh kalimat. Apakah kamu sudah minum teh wahai Ahmad? Nah, apakah kamu sudah minum teh wahai Hamid? Hamid. Nah. Lihat perubahannya. Asyaribti syaya ya Su'ad. Uh, ah, asyaribti syaya ya Su'adu. <clears throat> Apa yang terjadi, ya, kawan? perubahannya. Hmm, perubahan anta menjadi anti asyari beta menjadi syari beti. Kemudian Hamid dirubah menjadi suad menjadi muannas menjadi perempuan. Sahalun jiddan, ada ya kan? nah, ya. sekali ya kan? Mudah sekali insya allah kan? Mudah sekali insya allah Tinggal merubah harokatnya saja. Nah. Asal min syurbil ma, lebih mudah daripada kita minum air putih. Nah. Minum air putih mudah, maka ini insya allah lebih mudah lagi daripada minum air putih. Muafiqun insyaallah. muafik Baik. ما أين نبدأ من أين نبدأ أخوك الكريم من من أخونا أخينا الكريم. الكريم نعم Waalaikumsalam ya, Ustaz. نبدأ من اليمين ها نعم نعم Akatabta darsa ya Ali, نعم datang satu terjem ya akhi apakah engkau telah menulis pelajaran wahai Ali? نعم Akatabtid darsa ya Fatimah, نعم أحسنت fa'ilnya kita ganti menjadi Fatimah. fa, fa bukan menjadi An- dhamir anti anti. نعم كتبت الدرس يا فاطمة أحسنت ثلاثة تفضل يا أخي الكريم ما اسمك؟ Ridho. آه ما شاء الله هذا رضا هذا رضا أيضا أي. طيب لا شاء الله لا بأس Aghasalta wajhaka ya akhi نعم Apakah engkau telah mencuci wajahmu wahai saudaraku نعم Aghasalti wajhaki ya ukhti ممتاز ya akhi tidak mungkin dipertahankan di situ harus diganti ya ukhti. Ya ukhti karena uh, e, failnya sudah menjadi anti. Nah, nah sant. Arba'ah. Nah, anta wa akhu, akhuka mubasharatan. Anta wa akhuka. Baik, labas. Nah. Ayya surata. Ayya suratin. Ayya suratin. Hafidta ya bunayya. Nah. Surat apa yang Surat apa yang kamu baca ya? Yang kamu hafal. Yang kamu telah hafal. Yang kamu telah hafal Hmm, wahai anakku. Nah, dirubah menjadi anti. Hafid. Ayya. Ayya surati hafidti ya ya binti. Ya budaya. Ya bunaya ini untuk laki-laki. Kita ganti menjadi ya ya binti. Nah. Ya binti. Ayya suratin hafidti ya binti. Nah. Jadi ya ya bunaya kita ganti dengan binti Ahsant Fadal ya Ridha Khamsah أفهمت الدرس الجديد يا يا هاشم؟ Nah Tarjim awalan أفهمت الدرس الجديد يا ح... يا هاشم؟ Tarjim Apakah kamu sudah paham pelajaran yang baru itu wahai Hashim? Nah Ahsant أفهمت الدرس الجديد الجديد يا يا زينب؟ ما شاء الله نعم فهمت الدرس الجديد يا زينب ما شاء الله اختيار ممتاز جدا ستة ستة أين ذهبت بعد الدرس يا أخي نعم Kemana engkau telah pergi setelah Kemana engkau pergi setelah pelajaran Wahai saudaraku نعم Aina dhahabti بعد الدرس يا أختي ممتاز نعم ذهبت kemudian ya ukhti nah ahsantum ya ikhwan barakallahu fikum antum mumtazun kullukum alhamdulillah طيب الآن التمرين ال- الخامس انتهينا من التدريب ال- الرابع ثم نقرأ التمرين الخامس ثم بعد ذلك يا إحسان نفتح المجال للمستمع <clears throat> kita baca latihan kelima terlebih dahulu baru setelah kita akan berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa bergabung bersama kita eh, membaca latihan-latihan yang sudah kita baca di sini. Nah, Baik, e, perintahnya di sini latihan kelima at-tamrin al-khamis. Idbit ad-dhamira bishakli fi kullin min al-af'al al-waridati fil jumal al-atiyah. Berikan kepada ad-dhamir kepada kata ganti asy-syakl harakatnya fi kullin min al-af'al al-warida di setiap di setiap eh, kata-kata uh, kerja yang tersebutkan fil jumalil atiyah di kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi sini ya kawan. Uh, eh, yang diminta di sini adalah memberikan harakat kepada kata kerja kata kerja yang tersebutkan di sini. Antum paham yang dimaksud? nah. Di mata tersekutu nih, Nama diam semuanya. Fahimna, Alhamdulillah, masya Allah, warahmatullah. Baik. Jadi yang diminta bagaimana tadi? Apa yang diminta? Uh, menentukan harakat uh, eh, memberikan harakat kepada kata yang kata iya. kerjanya dan yang yang di sini yang dijadikan sebagai tekanan adalah domirnya bagaimana domirnya sebenarnya apakah dia domir entadir lahdo? Anda lam, lam apakah dia domirnya mukhatab atau mutakallim apakah dia muzakkar atau muannas nah Baik, masya insyaallah? Mafhum? Baik, nabda min ahisan. تفضل يا أحسان رقم واحد نعم واحد مباشرة مباشرة نعم دون ترجمة ب- ب- ب- بترجمة طبعا أنا ذهبت إلى المطار Saya pergi ke bandara N- نعم jadi karena domirnya adalah ana maka harakatnya adalah ذهبت ذهبت نعم أحسنت اثنان تفضل يا رضا أذهبت إلى الملعب يا يوسف Nah. Apakah kamu sudah pergi ke lapangan wahai Yusuf? Naam, karena yang, dibicara, yang diajak bicara adalah orang kedua, maka harakatnya adalah dhahabta. Nah. Anta wa akhuka, taib, anta ridha, salasa? Ridha sani. Ridha sani, naam. Ukhti ila ilal mustashfa. Maratan ukhra ya akhi. Sekali lagi, dipastikan jawabannya. Ukhti. Ukhti dhahabat. Mumtaz. Ilal mustashfa. Naam, ukhti zahabat ilal Mustashfa. Ternyata di sini dominnya orang keberapa ini, Kok? Orang ketiga. Ustaz. Orang ketiga. Yang yang pertama tadi orang pertama, lalu orang kedua. Orang ketiga. Sekarang orang ketiga. Nah, apakah ada orang keempat? Oh, tidak ada. Ustaz. Tidak ada, hanya tiga saja. Nah, set. Tayyib arba. Eko awalan. Fadal Eko. Arba. Adhabti ilal maktabah ya Fatimah. Adhabti Adhabti ilal maktabah ya Fatimah. Naam. Ahsan, di sini dhamirnya adalah dhamir Al-mukhatabah. Naam. Bil muannas. Ahsant. Tarjim awla. Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Naam. Ahsantum ya. Baik, tahu alam majalil muslim. Baik, pendengar Roja ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala Untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan Untuk pendengar Roja di rumah atau di mana saja Anda berada, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Anda bisa menjawab pertanyaan atau tamrin yang ada pada tamrin yang keempat dan kelima. Fadol, ikhwan dan akhwat pada halaman 39 dan 40. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah. Di mana, Pak? Di Bogor. Di Bogor, Ahlan. Silakan. Afwan dikecilkan sedikit radio monitornya ada feedback. Nah, fobol Pak Abdullah. Z- la- na- At-tamrin ar-rabi. Naam. Halaman Rabi. Ah, naam. Latihan keempat. Naam. الأول أنا ذهبت إلى المطار At-tamrin ar-rabi, latihan keempat. Eh, ah, Abdullah, halaman 39. Yang antum baca itu latihan kelima. Kita ulang dari latihan keempat dulu. Nah. Langsung nomor dua. Nah. Isnan. Hmm. Langsung nomor dua. Nomor dua. Uh ah, -huh. Ah. Latihan keempat. Anis al-fa'il. Hmm. Halaman 39. Sudah ketemu. Halaman 39. Halaman 39. Ha, sebelumnya, halaman sebelum yang antum baca tadi. Oh iya, Ustaz. Oh, la latihan keempat. Sudah ketemu yang paling bawah? Baik, Ada enam soal, satunya contoh. Sudah ketemu, Alhamdulillah. Nah, nah, antum mulai nomor yang kedua. Isnan. Ashrabta ya Hamid. Nah, itu nomor satu. Nomor dua saja. Ya? Nomor dua. Hmm. Nomor satu sudah sudah dianggap itu sebagai contoh saja. Nah. Uktub tadarsa ya Ali. Sekali lagi, eh, Abdullah, diperbaiki. Masih kurang tepat. darsa ya Ali. Antum sepertinya tidak ikut dari awal pembelajaran ah. Abdullah. <laughs> Baru ikut baru ikut barusan tadi sepertinya. Nah, eh, ulang sekali lagi. Akatab tad darsa. Akatab tad darsa. Antum beri harokat. Akatab tad darsa ya Ali. Naam. Aghsalta wajhaka ya akhi. Naam. Aghsalta. Aghsalta wajhaka ya akhi. Bisa antum terjemahkan, ah Abdullah, dua soal tadi? uh, apakah engkau sudah menulis pelajaran Ubay Ali? Nah, itu nomor nomor dua. Nomor tiga? Yang nomor tiga, apakah engkau sudah mandi? Sudah mencuci wajahmu, wahai saudaraku? Naam. dua soal itu tolong dijawab. Uh, Antum paham yang diminta di sini? Yang, yang diminta di sini ah Abdullah adalah merubah kata ganti yang tadinya anta menjadi anti. Oh, bisa ya. Hmm, nah, tadinya asya, misalnya contoh pertama nomor satu antum lihat asyari beta hmm. menjadi asyari beti ti. Nah, faham tak? Eh, insyaallah. Baik, coba Abdullah nomor satu dulu. Ulang sekali lagi. Akatab tadarsa ya Aliu, Akatab tadarsa ya Ali. Nah. Akatab tid akatab si ya. ad tidak berubah. Akatab tidarsa. أكتبت الدرس يا زينب يا زينب أحسنت نعم اثنان أغسلت وجهك يا أختي نعم أغسلت وجهك يا أختي طيب شكرا أه عبد الله عفوا جزاك الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Jazakallah khair kepada Alhamdulillah di Bogor dan kita berikan kesempatan kedua bagi pendengar yang lain silahkan di line telepon 021 823 6543 di 8236543 dan masih tamrin yang keempat halaman 39 pada jilid yang kedua ini. Kita angkat telepon selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ahlan dengan siapa di mana? Dengan Akursin di Cilincing. Akursin di Cilincing. Cilincing, Taib. Nah, suara antum agak pelan sekali ah. Ya, nah, nah ya, agak sudah mulai nih, Sirah. Tafadhol. Silakan nomor 4 ah. Arba'ah. Naam surat yang hafizta daya bunayya? Nah, Mungkin antum terjem Aburan? Surat apa yang telah kamu hafal wahai anakku? Mumtaz. surat yang hafizti ya binti? Nah, mumtaz. Nah. Surat apa yang kamu hafal wahai anakku? Nah. Uh, wahai anak perempuanku? Nah. Ya, Hamzah. Nah. Afahimta ad sal jadi daya hisamu? Mm -mm, ya. Ya Hashim. Ya Hashim. Nah. Apakah kamu pelajaran, apakah kamu paham pelajaran yang baru wahai Hisam? Wahai Hashim. Wahai Hashim. Nah. Ahsant. Afahimti ad-darsal jadida ya Zainab? Mumtaz. Nah. Apakah kamu paham pelajaran yang baru wahai Zainab? ممتاز نعم أحسنت الأخير رقم أربعة آه، عفوا ستة Aina zahabta ba'dal darsa ya akhi? نعم Kemana kamu pergi setelah pelajaran, wahai saudaraku? Nah. Aina jahat tidak ada adar. Aina jahat tidak ada. Sambung. Ba'da darsi. Aina ya, zahabti oh. ba'da darsa. Darsi. Ba'da darsi. Nah. nah. Kemana kamu pergi setelah pelajaran, wahai saudara perempuanku? Nah, ahsant, ahsant. Barakallahu fikum. Syukran akh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Oke, wabarakatuh. Baik, khair pada kursin di Cilincing dan kita masuk ke tamrin yang nah, al selanjutnya yang kelima. Taib. Bagi para pendengar ruja, Anda bisa menghubungi kami silahkan di line telepon 0218236543. Dalam tamrin yang kelima, Anda bisa membuka di halaman ke-40, halaman 40 jilid yang kedua Di 8236543 kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahlan dengan siapa di mana? Dari Ah Budi di Tambun. Taib, silakan. نعم أهودي كيف حالك أهودي Alhamdulillah baik. نعم تفضل يا أهودي التمرين الخامس latihan yang kelima Wahid. Ana dhahabtu ilal matar. نعم نعم أنا ذهبت صحيح terjemahkan terjem saya pergi ke bandara. Nah. Isnan. Azhabta ilal mal'abi ya Yusuf. Nah. Apakah engkau pergi ke lapangan wahai Yusuf? Nah. Salasa. Ukhti zahabat ilal mustashfa. Nah. Saudara perempuanku telah pergi ke rumah sakit. Ahsant. Arba'ah. Azhabti ilal makh ilal maktabati ya Fatimatu? Nah. Apakah engkau pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Nah, mumtaz, mumtaz. Ada pertanyaan akhir Karim? Tidak ada, tidak ada. Taib, taib. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair di Rambun. Taib, satu penelpon kembali kita terima untuk tamrin yang kelima ini. Silahkan di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Taib, dengan siapa Umu di mana? Di Keranggan. نعم أم إحسان تفضل تفضل يا أم إحسان التمرين الخامس رقم واحد نعم أنا ذهبت إلى المطار نعم آه، اثنان أذهبت إلى الملعب يا يوسف terjemahkan dulu Ummu Ihsan Ana dhahabtu ilal matar saya آه، saya tel- saya telah pergi ke bandara Naam Isnan Asahabta ilal mal'ab ya Yusuf Apakah engkau telah pergi ke tempat bermain Wahyu? Yusuf? Nah. Eh, Salasa, ukti sahabat ilal mustasfa, eh, Saudara perempuanku telah pergi ke rumah sakit. Nah. Arba'ah, azahadi ilal maktabah ya Fatimah tuh. Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan Wahai Fatimah? Nah, nah, ahsan, ahsan ya Amu Ihsan. Ada pertanyaan Amu Ihsan? Uh, belum, Pak. Baik, syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, nah, nah, sepertinya kita istirahat sebentar nanti insyaallah kita lanjut setelah ini. Baik, pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak, jangan kemana mana kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Ummu Ihsan tanya القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجا راديو دعوة أهل السنة والجماعة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan pahala sesuai apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diperolehnya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia niatkan. Hadis riwayat dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Hussein Muslim ibnu Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih. Fatawa Mukhtar Pertanyaan Apa sajakah macam-macam tauhid itu? Tauhid ada tiga macam Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan seluruh macam pengaturan terhadap kerajaan langit dan bumi. Demikian pula mengesahkan Allah dalam hukum dan pembuatan syariat dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, miliknya lah penciptaan dan perintah. Maha mulia Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Maka tidak boleh diibadahi selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh beristighatsah dan memohon pertolongan atau isti'anah kecuali kepadanya. Tidak boleh menyembelih dan bernazar kecuali untuk Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Katakan, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu untuknya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi Islam. Dan Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar dan suratlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Tauhid asma wa sifat adalah mensifati dan menamai Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dan namai dirinya dengannya dan sesuai dengan apa yang disifati dan namai oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih dan menetapkan semua itu tanpa tashbih yaitu menyerupakan sifat dan nama Allah dengan hamba-hambanya tamsil menyamakan dengan hambanya tidak boleh pula tahrif yaitu merubah-rubah maknanya dan ta'til yaitu menolak sifat dan nama-namanya wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan masih dalam pembahasan kitab Darusulughah Arabiyah jilid yang kedua kita telah sampai kepada pembahasan tamrin yang kelima dan kita lanjutkan kembali silakan Anda buka dapat membuka bukunya di halaman 40 Fadl Ustaz Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa muwalah wa ba'd Nuasul <clears throat> kita lanjutkan kembali pelajaran kita dan e, baru saja kita menyelesaikan at-tamrin al-khamis. Sekarang kita masuk ke at-tamrin as-sadis latihan ke-6. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ini mana ta'ammal ya, kawan. Nah, ma yali uh, apa-apa yang e, berikut ini. Nah, perhatikan apa-apa yang berikut. Di sini ada beberapa e, contoh daripada perubahan kata kerja jika dia ditempel dengan domir. Perubahan kata kerja jika dia ditempel dengan domir, dengan kata kata ganti. Di sini ada zahabat, kemudian zahabuta, kemudian zahabuti, dan yang terakhir adalah zahabutu. Kalau seandainya harokatnya kita hilangkan, ikhwan, kita harokatnya kita hilangkan, maka bentuk daripada zahab tu zahab ti ta zahabat sama zal ha ba dan ta yang membedakan harokatnya nanti adalah ketika diletakkan dalam satu uh, kalimat sempurna maka uh, jika dia yang dimaksudkan adalah uh, al-ghaib domir al-ghaib untuk muannats misalnya kata ganti orang ketiga untuk perempuan maka kita gunakan ta itu di sukun zahabat Zahabat di sini tak ya diskon di sini artinya adalah kata gantinya adalah atau domirnya adalah bagaimana ikhwan orang keberapa? Tiga. Orang ketiga dan perempuan atau laki-laki ini? Perempuan. Lil muannas. Zahabat di sini ada domir untuk orang ketiga untuk muannas yaitu uh, hiya. Nah. Kemudian kita rubah bentuknya zahabta. Maka di sini ta di sini maksudnya adalah domir apa ini? Anta. domir untuk orang kedua al mukhatab lil mudzakkar atau lil muannas? Lil zakar. Lil mudzakkar zahabta. Kalau untuk muannas maka kita ganti harokatnya menjadi zahabti. Kasrah zahabti. Lihat e, contoh berikutnya zahabti. Zahabta untuk laki-laki, zahabti untuk perempuan. Zahabta anta, zahabti anti. anti. <clears throat> Kemudian yang terakhir zahabtu. Ini untuk orang pertama eh, ya, eh, eh, domir ini adalah untuk domir untuk orang pertama baik laki-laki maupun perempuan perempuan zahab tu ana zahab tu ya. ana tunggal nah. Ya, tunggal nah sahih tunggal dan semuanya tunggal semua di sini tunggal semua mulai dari uh, domir untuk orang ketiga orang kedua dan orang pertama semuanya masih uh, tunggal di sini hanya saja ini untuk muannaf, ini untuk muzakkar dan ini untuk mukhatab atau untuk mutakalim atau untuk gaib <clears throat> Dan pembedaan ini tidak ada dalam bahasa kita, saudara. Iya, dalam bahasa kita kata kerja tidak berubah e, seiring dengan perubahannya perubahan kata ganti tidak. Memang memang tidak berubah. Pergi untuk laki-laki dan perempuan sama pergi. Muhammad pergi ke sekolah, Zainab pergi ke sekolah. Sekolah tidak akan berubah. Perginya tidak akan berubah. Pergi untuk laki-laki maupun perempuan sama. Tapi tentu dalam bahasa Arab memiliki keistimewaan tersendiri. Kata kerja ini akan berubah sesuai dengan perubahan domir kata gantinya. Untuk lihat zahabat untuk orang ketiga perempuan, zahabta untuk orang kedua laki-laki, zahabti orang kedua untuk perempuan, zahabtu orang e, orang pertama baik laki-laki maupun perempuan. Nah. Nah, kita baca sama-sama ya, kan? Haya. Zahabat. Zahabat. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita bagaimana? Zahabat. Iya, dia, perempuan telah pergi. Hmm, dia zahabat satu kata saja. Beberapa huruf saja ketika terjemahkan dalam bahasa kita perlu beberapa kata. Dia karena di sini kata gantinya dia. Dia perempuan, kita tambahkan seorang perempuan karena di sini untuk perempuan. Karena untuk laki-laki ada lagi. Dia seorang perempuan, satu orang perempuan telah pergi. Ada berapa kata itu? Satu, dua, tiga, empat. Empat sampai lima kata. Nah. Kemudian zaha eh, hayakhun. Zahabta. Zahabta. Nah, terjemahkan zahabta. Dia seorang laki-laki kamu, kamu, seorang laki-laki telah pergi. pergi. Nah, laki-laki di sini, Nah, zahabti. Ah, baru di sini zahabti. Kamu, ah, kamu seorang perempuan telah pergi. Pergi. Nah, zahabtu. Ah, saya saya, Saya telah, telah pergi. pergi. Nah, kita tambahkan kalimat telah di sini karena mengapa ya, Karena Kenapa kita terjemahkan telah di sini? Semua di sini bentuknya adalah kata kerja bentuk lampau. lampau yang menunjukkan waktu sudah lewat. Telah. Nah. Nah, kita baca langsung latihan ketujuh. Uh, dan tidak jauh beda dengan yang pertama dengan yang keenam tadi. Di sini perintahnya adalah ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini. Ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Perhatikan al-mithalain dua contoh. Dua contoh al-atiyaini berikut ini. Berikut ini. Nah, ada dua contoh di sini. Yang pertama, man yaqra al-mithalaini ya, ikhwan? Tafadhal. ya, Anta al-Bukhariyun. Nah. Tafadhal. Ya Afahim tadar darsa ya Aliyu? Naam. Naam fahimtuhu la ma fahimtuhu. Nah, terjemahnya. Pertama, apakah engkau paham pelajaran wahai Ali? Nah. Jawabannya ya, saya telah paham. Nah. Saya memahaminya. Saya memahaminya. Nah, karenanya di sini diwakili oleh domir hu. Nah. La ma fahimtuhu tidak saya tidak memahaminya. Nah, ahsant. Di sini kalau antum melihat e, eh, dua contoh yang yang yang sudah kita baca contoh yang pertama dan begitu pun nanti kita akan baca contoh kedua dimulai dengan e, pertanyaan dengan menggunakan alif atau hamzah. A yang di nomor satu di nomor satu A artinya sama seperti hal ya artinya apakah dan A atau hal ini jawabannya e, punya dua kemungkinan kalau bukan naam atau La. la. Kalau bukan naam, kalau bukan ya atau tidak. La. Nah, tidak mungkin dua-duanya dijawab dalam satu waktu. Pilih salah satunya. Kalau bukan naam atau la. Di sini hanya memberikan contoh saja bagaimana kalau menggunakan naam lalu bagaimana kalau kita menggunakan la. Kemudian eh, ketika menggunakan naam maka setelah pernyataan naam langsung diiringi dengan kata ganti kata kerjanya fahim tuhu naam fahim tuhu Pernyataan naam tidak terpisah dengan fahim tuhu. Naam lang langsung penjelasan fahim tuhu saya memahaminya. Nya di sini kembali ke ke apa ya, kawan? Ke Ali atau ke mana? Ke ad Ya, saya memahaminya, memahami adars yang disebutkan di soal. Nah. Lalu kalau kita gunakan la, la ma fahim tuhu Setelah ada la, tidak langsung eh, disebutkan eh, kata kerjanya tapi di ditengahi oleh huruf ma yang menunjukkan penafian la ma fahimtuhu la ma fahim ma di sini artinya tidak saya tidak memahaminya nah paham tuh fahim salam insyaallah ini hanya tinggal seringnya kita latihan dan sepertinya nanti di latihan-latihan berikutnya akan kita akan latih kalau nah. langsung nah. nggak menggunakan la Ustaz langsung ma fahim tuh. Bisa saja, tapi di sini tentu yang lengkap adalah jawaban yang lengkap adalah dengan mendahulukan la terlebih dahulu baru ma fahim tuh. Walaupun mungkin dalam pembicaraan sehari-hari kadang eh, kadang kita lewatkan la itu. Karena orang sudah mafhum, sudah paham, maka ma fahim tuh ketika kita katakan ma fahim tuh ma di sini sudah pasti maksudnya adalah nafiyah, penafian. Nah. Tapi tentu kita e, di sini dilatih untuk menjawab dengan jawaban yang lengkap. Maka dimulai terlebih dahulu dengan la, baru setelah itu diiringi dengan ma dan kata kerjanya. Nah, tam, <clears throat> e, eh, nah, ikrar kem, e, eh, misalnya sani. Contoh kedua, mana Fadli ya. fahim darsa ya Aliyu. Nah. Bala, fahim tuh. Nah, ma fahim tuh. Nah. Terjemahkan? Apa kamu Paham pelajarannya wahai Ali. Ama di sini. Ama kamu tidak paham. Bukankah? Bukankah kamu paham nah, pelajarannya? Bukankah kamu paham pelajarannya wahai Ali? Ama di sini sama seperti Alaisa. Ama di sini sama seperti Alaisa. Nah, bukankah fahim tak kamu paham pelajarannya wahai Ali? Untuk pertanyaan ama atau alaisa jawabannya ada sedikit perbedaan dengan pertanyaan a. Kalau menunjukkan iya, maka kita menggunakan bala. Kalau menunjukkan iya, kita menggunakan bala. bala. Tapi kalau menunjukkan tidak, menunjukkan penolakan, maka kita gunakan hmm. naam. Jadi naam di sini untuk jawaban ama itu maksudnya adalah tidak. Tidak. tidak. Jangan jangan disamakan naam untuk pertanyaan a atau hal. Naam untuk pertanyaan A atau hal ya artinya menunjukkan persetujuan ya benar. Tapi kalau naam untuk jawaban soal ama atau alisa itu artinya tidak. Tidak. Maka kalau misalnya anda tanya uh, alaisa hadil lailah lailatul jumaah atau lailatul sabt bukankah malam ini malam Sabtu? Antum bagaimana jawabannya kalau iya? Bala. Bala ya Ustaz. Tapi kalau antum kalau kalau antum masih tidak bukan hari Jumat bukan malam Sabtu malam ini, maka jawabannya? Naam. Naam. Bukan, ini bukan bukan malam Sabtu. Sabtu. Nah, paham tuh? Paham. Iya. Kalla. Kalla. Kalla itu bukan jawaban pertanyaan, bukan. Ini sebagai az sebagai teguran saja. Kalla. Sekali-kali jangan begitu, sebagai bentuk peneguran. Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun. Kalla di sini az sebagai bentuk peneguran. Nah. Nah, kita baca sama-sama, Insya Allah dapat dipahami? Iya. Dan yang jawaban kedua itu ditegaskan kembali ke, ketika ada ma-nya saja. Ya? Ah, naam. Setelah naam ada ma. Setelah naam ada ma. Ma di sini lagi-lagi artinya nafiyah, penyediaan. Ya saya tidak memahaminya. Ya, saya tidak memahaminya. Nah. Baik, kalau ya, kawan, kita baca sama-sama. Afahimta darsa ya Aliyu? أفهمت الدرس يا علي Naam fahimtuhu. نعم فهمته La ma fahimtuhu. لا ما فهمته أما فهمت الدرس يا علي أما فهمت الدرس يا علي بلى فهمته بلى فهمته bala sekali lagi di sini bala di sini artinya Naam. iya iya saya memahaminya bala fahimtuhu Bala fahimtuhu. Naam ma fahimtuhu. Naam ma fahimtuhu. Apa artinya naam di sini? Tidak. Tidak, tidak saya tidak memahaminya. Nah. Baik. Kita masuk ke latihan ke-8 dan kita baca beberapa kita berikan ke beberapa ikhwan di studio satu dua soal sebagai contoh. Baru setelah itu kita buka langsung Aisan, kita buka langsung untuk para uh, ikhwan al akhwat di rumah. Nah. At-tamrin al-tsani, latihan ke-8 hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati. Hati, mana hati? Berikan, berikan, berikan atau datangkan. As'ilatan munasibatan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai sesuai yang cocok lil aju lil apa li untuk untuk al ajwibata lil ajwibati jawaban untuk jawaban-jawaban al atiyah berikut. berikut. Jadi sudah ada jawabannya. Sudah ada Jawabannya sekarang pertanyaan ini agak berbeda dengan dengan soal-soal sebelumnya. Soal-soal sebelumnya ada pertanyaan, kita diminta untuk menjawab. Tapi di sini uh, sudah ada jawabannya, tinggal kita letakkan pertanyaan yang sesuai. Nah, dan biasanya ini akan lebih sulit dibandingkan menjawab soal. Nah, karena kita tidak sudah terbiasa menjawab soal, sekarang membuat soal. Nah, ini mungkin agak lebih sulit, tapi insya Allah, saya yakin ikhwan di studio sini semua, masya Allah, antum mumtazun, antum paham insya Allah. Baik, man yakra rakam wahid? Ihsan, fadl ihsan. Ihsan sama Ridho. Anta Ihsan rakam wahid, Ridho anta rakam ithnan. Baik. Nah, setelah itu kita berikan kesempatan pada ikhwan dan akhwat studio. Nah, <clears throat> واحد مباشرة nah mubasharatan. Uh, ikra al-jawab awalan. Baca jawabannya dulu. نعم شربت Ya saya sudah minum Nah, Soal Asyaribta Asaya Ya Muhammadu نعم أشربت الشاي يا محمد أو أشربت الشاي Ya Muhammad. Taib. Tidak, tanpa Muhammad juga tidak masalah. Nah, Iya. Asharibta syai ya, ya Muhammad terjem? Apakah engkau sudah minum teh? Nah, na'am. Naam, Syaribtu. syaribtu. نعم هذا السؤال مناسب أو غير مناسب يا إخوان مناسب. نعم صحيح الحمد لله نعم نعم Ahsan menggunakan kata tanya A karena jawabannya jawabannya apa Naam. نعم نعم طيب نعم تفضل رقم اثنان أنت يا رضا الثاني نعم كتبت ترجم ya saya telah menulis نعم akatabta darsa أكتبت الدرس نعم ترجم Naam katabtu apakah engkau telah menulis pelajaran ya saya telah menulis Mumtaz. Lihat di sini soalnya lagi-lagi menggunakan ke- kata A. Karena jawabannya di sini menggunakan na. Kemudian setelah na'am langsung tidak diiringi dengan ma langsung masuk ke kata kerjanya. Nah. أحسنت يا أخي طيب لا إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله نعم الآن أفتح المجال للمستمع نعم Baik, kita beri- berikan kesempatan untuk pendengar Roja di mana saja Anda berada. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Tamrin yang ke-8 di halaman 40, Anda bisa menjawab dari nomor 3 ya. Silahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ini dari Abudi lagi boleh nggak Ustaz? Ah, nah, nah, nah, labas Abudi. Nah. Nah, fadalah Budi. Rakam salasa. Ama ra'aital hilala ya ustadu? Masya Allah. Ama ra'aita? Amaro aital hilala ya ustazu. Masya Allah. Mengapa antum menggunakan ama? Karena jawabannya? Uh, bala. Bala. Bala ro'ai. Ba eh, bala tuh. Nah, terjem awalan? Apakah engkau melihat hilal, wahai Ustaz? Nah. Arba'ah. Ama korota hadal kitaba fi baladi? Nah. Apakah engkau membaca buku ini di uh, di, di baladi atau di baladika? Di baladika. Nah, ayat mana tuh Sekali lagi. Apakah engkau membaca buku ini di negerimu? Atau baca dulu soalnya sekali lagi dan berbahasa Arab? Soalnya dulu, Ustaz. Nah, berbahasa Arab bagaimana? Naam, ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Uh, ya, eh, bukan. Aku tidak membaca buku ini di negaraku. Nah, Pertanyaannya, ama korok tahazal kitaba fi fi baladi? Fi baladika? Fi baladika. Nah. Akan nah, lebih susah begitu. Nah. Ya. Taib. Uh, nah. Khamsah. Khamsah. Ama ama tal adan ama tal ama tal adan Ama tal adan Nah. Al-jawab? Bala. Sami' Sami'tul adhan. Hanya pendek. Sami'tul adhan. Sami'tul adhan. Nah. Bala di sini artinya? Iya. Iya. Dalam soalnya kita gunakan ama. Hmm. Baik. Syukran ah Budi. Ya. Jazakallah khair. Nah, Barakallah fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Budi dan kita berikan kesempatan untuk pendengar yang lain silahkan di belakang akhir Budi di 8236543. Tamrin yang ke masih tamrin yang ke-8. Ke-8, nah. Assalamualaikum. Halo. Taib Tadi jawaban al-hilal, al Hilal itu mudzakkar atau mana Al-hilal Wallah a'lam. Ana tidak tahu, Kita akan cek lagi nanti. Kita berikan kesempatan kembali di 8236543 bagi para pendengar roja. Anda bisa <coughs> menjawab pertanyaan tamrin yang ke-8 di halaman 40 dan 41. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Tina di Cijantung. Saya. Sekarang nomor uh... Ibu Tina nomor nomor 6 dan 7. Oh iya. 6, Sita wa Sabah. Sita. Eh, soalnya lama tul adana. Itu bukan soalnya, itu jawabannya. Jawabannya. Ya. Nah. Nah, sekarang pertanyaannya asami Terjemahkan dulu Ibu Tina. Terjemahkan uh, dulu la ma sami'tul adzan. Tidak, saya uh, tidak mendengar adzan. Nah, Pertanyaan, Pertanyaannya, tal adana? tal adan, nah. tal adan, apakah kamu mendengar adan? Sahih, nah, sahih, nah. Hmm. Uh, Kalau menggunakan nah, jawabannya uh, eh, Butina. Ama ama tal adan? Nah, ama tal adan, nah. Ma hmm. itu, al-adan, sahih, nah. Sabah. Sabah. Uh, jawabannya lama do, lama dorob itu ya sahih lama darabtu la panjang la, la ma tu hadzal walada nah pertanyaannya adorotal hadzal walada adarabta hadzal walada adorobta hadal walada jawabannya la ma tu sahih ahsan la ma tu hada nah nah eh Ustaz ada ya. mau bertanya boleh ya silakan uh, di dalam Mm, dalam uh, dialog yang antara uh, Maryam dengan pembantunya ya. dengan ibu itu kan ada kata hati. Ya. Hati saya ya Laila. Terus yang bawahnya juga uh, wah hati. Nah. Jadi kata hati ini apakah hanya untuk uh, muanas atau untuk untuk uh, mudakar boleh? Nah, nah, ya. Nah, itu saja? Ya. Betina? eh, nanti ada satu lagi. Ah, ya. Ya mungkin dulu sudah diterangkan tapi barangkali saya nggak pas nggak ya baik baik ya. saya kita akan jelaskan lagi insya Allah ya, ya. itu saja Bu Tina ini jawab dulu nanti ada oh gitu oh baik ya. baik nah. baik untuk hak ini bisa dipergunakan untuk muzakkar maupun muannas hmm. dan kalau ibu lihat ibu Tini lihat, lihat di sini kalau untuk perempuan maka ditambah dengan dengan ya oh, gitu. hati jadi kalau untuk perempuan ya. eh, untuk laki-laki hati ini hati pendek tanpa ya Alkitabah ya? ya Ahmad. Nah. Untuk untuk mudakar itu. Nah. Ya. <clears throat> Nah. Hmm, terus satu lagi. Ya. Hmm, di dalam uh, kata tanya di mana ya waktu itu? Ayah kan uh, ada ayah, ayah ada ayi, mungkin ada ayu juga ya. Uh, yang saya tahu tuh kalau ayi itu di depannya uh, sebelumnya ada ada uh, harfujar fi ayi. Nah. Ya. Bagaimana kalau yang ayah atau mungkin ayu ada nggak ayu? Ya, enam. Nah, nah, nah itu saja Bu Tina yang sudah, kedua sudah? Iya, iya. Baik. Ya. Di sini di sini untuk ayah eh, mansub karena dia beberapa ahlu ahli nahwu ma, ma, ma, sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Maka dia mansubun ya. alal maf'uliyah disebabkan karena dia maf'ulun bihi muqaddam. Jadi seakan-akan dia ada maf'ulun bih tapi didepankan karena um, didepankan wa didepankannya sebagai kata maka dia muqaddamun wujuban. Ini sebenarnya penjelasan ini penjelasan yang nanti kita akan bahas pada babnya. Oh. Tapi tidak mengapa Butina dipaham, biar dipahami dulu ini eh, beberapa ahli nahwu ma'irabnya ma, ma sebagai maf'ulun bihi muqaddam wujuban karena dia sebagai kata tanya maka wajib di depan. Iya, uh, ya, jika memang dia jika posisinya sebagai posisinya sebagai maf'ulun bih dia masuk. Jika posisinya sebagai mubtada atau khabar misalnya maka dia uh, eh, maf'u atau sebagai atau fa'il. Nah. Ini yang mungkin agak luas Bahasan akan lebih kita rinci pada babnya insyaallah butina. Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Butina di Cijantung. Kita akan berikan kembali satu penelpon saja eh, di 8236543. Anda bisa menjawab tamrin yang ke-8 di halaman ke-40 jilid yang kedua. Silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Saya akan sampaikan kembali untuk pertanyaan yang tadi diajukan oleh Ibu Tina juga menjawab pertanyaan dari Panana di Pondok Gede ya insyaallah. Dan e, untuk pertanyaan yang lainnya Anda bisa layangkan silahkan di 021 0819 ya mohon maaf di 0819896543. Dan penelpon yang berikutnya di 8236543 kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? umur Jazil di Ciranda. Nah, silakan umur Jazil. Masih latihan ke-8. Kita mulai dari nomor 1. Hmm. Nah. Wahid. Asyari betil ma. Nah, asyari betil ma mumtaz. Naam, syaribtu. Sahih, naam. Bisa Isim. bisa syaribti, bisa Syaribta. syaribta. Naam. Naam, sahih, naam. Isnan. Akata beta akata beta darsa. Naam, katabtu. Naam, katabtu. Sahih, naam. Salasa? Salasa. Ama ra'aiti Yusufa ya ummi? Naam. Bala ra'aituhu. Bala ra'aituhu. Sahih. Naam. Satu lagi ummu? Arba'ah? Arba'ah. Ama qara' hatta hadal kitaba fil baladika fi baladika na'am na'am ma qara'tu hadal kitaba fil baladik nah soalnya ama atau ama ama sahih na'am baik syukur jazil ada pertanyaan mu jazil eh, enggak dulu Taib jazakallah khair barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, satu penelpon kembali eh, di tamrin yang ke-8 ini silakan bagi para pendengar roja di 0218236543. Saya kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ukasha di Cikarang. Baik. Nah, silakan Umu Ukasha, ada nomor 567 yang belum dibaca. tadi. Tafadhol Umu Ukasha. Nomor lima enam tujuh. Ya, nah, dari nomor lima. Nah. Eh, ya nah, alifnya dipendekkan. Am sami'tal adzan. Ama sami'tal. Asami nomor ya ya ahi. Nah. Bala sami'tul adzana. hanya pendek. Adzan. Bala sami'tul adzan. Nah, kalau kalau panjang azan maka ini jamak daripada uzun. Al azan jamak daripada uzun. Mana uzun? Telinga. Telinga. Jamaknya azan. Nah. Sami'tul azana ya Hamidu. Nah. La sami'tul azana. La ma sami'tu. La ma sami'tul azana. Nah, tadi soalnya dengan a atau dengan ama? A. A, sahih. Nah, terakhir sabah. سبعة أضربت هذا الولد يا خالد نعم لا ما ضربت هذا ال... هذا ال... هذا الولد نعم لا ما ضربت هذا الولد طيب ada pertanyaan atau Kasya? Insyaallah tidak. Baik, syukuran. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, sepertinya kita cukupkan dulu malam ini. Nanti insya Allah pada pekan depan jika Allah masih mengizinkan kita bertemu kembali, kita masuk ke latihan ke-9 insya Allah. Ada pertanyaan yang bisa diangkat dari SMS? Baik. Nah. Ada beberapa pertanyaan kita angkat. Belum pada babnya mungkin sekilas disampaikan set, nah. uh, tentang harfun nida yang memansubkan huruf di depannya menjadi fathah seperti Abu Salman di depannya ditambah dengan huruf ya maka menjadi ya Aba Salman. Ya Aba Salma. Ya Aba Salma. Baik. Nah. Taib. nida isim setelah harfu nida itu memiliki beberapa posisi. Yang sering kita baca di sini adalah posisinya sebagai uh, mabniun ala ma fa'ubihi Mabniun ala ma fa'ubihi bihi. Ana mohon maaf kita tanpa sengaja harus menyebutkan istilah-istilah yang bisa jadi agak gharib buat ikhwan akhwat di rumah, tapi tidak mengapa sebagai permulaan. Kadang atau kita mudahkan saja kadang dia dhammah seperti yang kita sudah sering baca di sini ya, ya Muhammadu ya Aliyu, tapi bukan bukan domatain, bukan domah tin. Dia mabniun ala ma yurfa'u bihi. Marfu'un dengan apa dia Muhammad dengan doma Karena dia mabni maka tidak mungkin tanwin maka dia e, Muhammadu kemudian kadang juga mansubun bil fathah e, dengan fathah misalnya ya e, misalnya <clears throat> ya Abdullahi ya Abdullahi jika dua, jika nama ini terdiri daripada dua kata seperti misalnya Abdullah ini terdiri dua kata ada Abdu ada Allah maka yang pertama harus dimansub abda harus di fathah kalau contoh yang disebutkan tadi ah siapa tadi yang bertanya Uh, soalnya percontohnya ya Aba, Aba Salman. Salma. Dia bukan dengan fathah tapi dengan alif. Dengan alif karena Abu ini masuk ke dalam Afwan kita sebutkan beberapa istilah yang <laughs> agak sedikit uh, ini asma usitta asma asitta. nah mungkin demikian nah eh, Allah demikian uh, penanya yang eh, tidak sebutkan namanya yang insya Allah akan dibahas lebih lengkap dan lebih eh, luas pada babnya atau sabar dan dari uh, Malsi di Jakarta apakah kita kitata termasuk tamyiz kita pada pada hiwar yang ada di sini kita ata khubzin wallahu a'lam mana tidak tahu wallahu a'lam baik satu pesan singkat kembali kita angkat apakah kalau tidak punya dasar bahasa Arab sama sekali bisa tidak mengikuti pelajaran bahasa Arab ini Ustaz Eh, permasalahannya ini ada jilid kedua. Hmm. Yang sekarang sudah kita pelajari ada jilid kedua. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2000 berapa, Hasan? 2007, ya, akhir 2007. Akhir. Ini sudah 2009, sudah lebih daripada setahun kita belajar dan kita sudah sampai di jilid kedua. Memang ketika di awal-awal kita belajar jilid dua, Ana sudah berikan uh, satu penegasan bahwa uh, yang yang belajar jilid pertama kedua ini dia harus melewati terlebih dahulu jilid pertama atau dia pernah mempunyai latar belakang bahasa Arab sehingga dia nanti punya modal yang cukup untuk memahami dan mengikuti pelajaran jilid kedua. Karena kalau blank sama sekali nol sama sekali misalnya dia tidak punya latar belakang sama sekali bahasa Arab atau tidak pernah membahas misalnya jilid pertama maka bisa saja ikut tidak tidak mengapa ikut tapi tentu akan akan kesulitan tentu akan kesulitan karena banyak hal nanti tidak kita akan anggap sudah paham maka tidak akan diterjemahkan. Atau beberapa hal kita tidak terjemah kita tidak jelaskan secara rinci karena sudah dijelaskan secara rinci di jilid pertama. Mengapa begini, mengapa begitu tidak dijelaskan lagi karena sudah dijelaskan di jilid pertama. Maka dan alhamdulillah ma, eh, apakah masih bisa di-download ah eh, Kamar-kamar rekaman di masih Taib. Mungkin demikian wallahualam.